Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang kita masih pada pembahasan seputar istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Halaman yang keberapa? Halaman yang ke-74. Kemarin sudah kita awali bahwasanya istri Rasulullah SAW totalnya nah barakallahu fik tanpa budak yang dihadiahkan atau yang semisalnya totalnya 10. Paham ya? Nanti ada tambahan nah barakallahu fik kurang lebihnya 12. Tambahannya nanti 2. Tapi kita baca saja biar tambah jelas. Paham ya? Pertama kali yang dinikahi Rasulullah SAW siapa? Pertama kali Ahmad. Siapakah istri Rasulullah SAW pertama kali? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian setelah Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia, eh, di masa-masa hidupnya Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah nikah enggak dengan perempuan lain? Enggak menikah dengan perempuan lain sampai Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia. Setelah itu beliau baru menikah dengan seorang wanita siapa? Ayo eh, na'am. Siapa Irsyad? Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Naam. Kemudian setelah Saudah bintu Zam'ah, dengan barakallahu fiik, beliau menikah dengan seorang wanita. Eh, wanita yang paling utama, paling berilmu di antara para wanita yang lainnya, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Paham ya? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, setelah Aisyah radhiyallahu anha Nah, barakallahu fi beliau menikah dengan apa? Putrinya Umar Khattab anhu. Siapa? Siapa namanya? Hafsah bintu Umar bin Khattab anhu. Kemudian yang berikutnya beliau menikah dengan apa? Dengan Hindun bintu Abi Umayyah yang dikenal dengan Ummu Ummu Salamah. Paham ya? Ummu Salamah. Ini yang kelima. Paham ya? Pertama Khadijah, perhatikan ya. Kedua Saudah bintu Zam'ah ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah bin Umar, yang kelima Ummu Salamah bintun pintu Abi Umayyah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kita baca sekarang barakallahu fiik, perhatikan. Qala al-mu'allif asbahullah. Yang keenam, summa tazawwaja Zainab bint Kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binta Jahshin fi khamsin min qa'dah yaitu pada tahun Nabar barakallahu lima dhul qa'dah wa fisabihati ursiha dan di pagi hari pernikahannya nazal al-hijab turun ayat hijab paham ya turun ayat hijab Naam. Saat itu Anas bin Malik kan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat hijab langsung apa? Disuruh menghijabi. Anas bin Malik enggak boleh lihat karena bukan mahramnya. Paham ya? Nah, kita lihat biar tambah jelas. karena akhrajahu bis sahihain sebagaimana telah dikeluarkan dalam sahihain an Anas bin Malik dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa annahu hajabahu hina idin. Bahwasanya Rasulullah SAW langsung menutupi Anas bin Malik waktu itu pula. Kenapa ditutupin? Karena turunannya hijab. Yang bukan mahramnya enggak boleh melihat. Paham ya? Hingga saat ini kan yang mahram boleh melihat kepada wanita yang mahramnya. Ada penolak laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya nggak boleh melihat. Paham ya? Ditutup wajahnya. Nah, ayat yang ma'rufah yang sering antum dengar ayat mengenai hijab surat apa? Ayat berapa? Antum? Antum? Al-Ahzab ayat 59. Surat Al-Ahzab ayat 59 itu ayat seputar apa? Hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu ayat hijab. Ayat berapa tadi Ihsan? 59 surat Al-Ahzab. Itu dihafalkan. Yang belum hafal dihafalkan ayat hijab itu. Paham ya? Wahai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang dan istri-istri kaum mukminin agar menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Tertutup rapat. Paham ya? Demi menjaga kehormatan para wanita. Paham ya? Enggak seperti zaman sekarang para wanita gayanya berhijab, berjilbab tapi jilbab gaul. Paham ya? Nah, berpakaian tapi masih telanjang. Jalannya berlengok-lengok, memfitnah kaum lelaki itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sinfan min ahlin nar lam arahuma dua orang termasuk penduduk neraka aku belum atau aku tidak melihat keduanya paham ya? siapa dua tersebut eh? pertama adalah apa kaumun lahum siyatun nabil baqar yadribuna nabi hannas seorang ayat pemimpin yang mereka memiliki apa tambuk seakan-akan apa ekor sapi. Paham ya? Yang dipakai untuk menyambuk manusia, maksudnya seorang pemimpin yang dolim. Yang kedua adalah wanisaun kasiatun ariyat. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ru'usuhunna ka'aslimatil bukht al-ma'ilah. Kepala-kepala mereka bagaikan penuh onta yang miring. Paham ya? Anda saksikan banyak banyak sekali kan para wanita zaman sekarang pakai kerudung, jilbab, gaul, kemudian rambutnya dinaikkan gini. Paham ya? Eh, memfitnah kaum laki nah itu sudah masuk dalam hadis tadi itu. Apa ancamannya? La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wal billah. Tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Padahal apa? Wa inna rihaha la yujad min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini enggak enggak mencium wala syai. Paham ya? Apalagi zaman sekarang banyak wanita yang keluar rumah memakai apa? Wangi-wangian. Eh, hati-hati itu yang punya ibu, yang punya saudari perempuan, yang punya istri dikondisikan. Kalau keluar rumah nggak usah lah pakai wangi-wangian. Wangi-wangian wanita itu adalah apa? Yang nampak warnanya tersembunyi baunya. Belum, nampak warnanya hitam nggak masalah, tapi baunya nggak ada. Itu wangi-wangi perempuan. Kalau keluar rumah, paham ya? Nah, jadi dikondisikan karena terkena vonis apa? Penzina. Bayangkan itu nggak sembarangan. Fahnya zaniyah, dia penzina. Padahal nggak mungkin kan kita nggak mau masa ibu kita dibilang penzina, masa istri kita dibilang penzina, masa putri kita dibilang penzina. Ingat-ingat, jangan biarkan keluar pakai minyak wangi. Eh, apa kata Rasulullah SAW? Ayu mamraatin kharadat wastaqarrat, famarrat ala qaumin eh, nam liyazidu rihaha fayazaniyah. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya apa? Perempuan mana saja keluar rumah kok pakai wangi-wangian, kemudian kaum lelaki mencium baunya, tercium baunya, semerbak atau wangi dan semisalnya, maka perempuan tersebut penzina. Ngeri atau tidak akhnafal? Jelas ngeri. Paham ya? Dibilang penzina. Bayangkan itu. Oleh karena itu barakallahu fiik kondisikan. Istri kita anak perempuan kita, ibu kita ketika keluar dikondisikan janganlah pakai wangi-wangian. Kalau memakai wangi-wangian di rumah saja. Pakaian-pakaian yang bawa keluar nggak usah nggak dikasih molto. Paham ya? nggak usah dikasih dafni. Paham ya? nggak usah kasih pewangi lah. Pakai dalam rumah saja itu wangi-wangian. Jangan ketika keluar rumah karena ancamannya berat penzina. Bayangkan itu. Hati-hati nggak sembarangan ini. Yang memponis siapa yang memponis ini? Siapa yang memponis tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahnya Maka perempuan tersebut penzina. Ngeri atau tidak? Jelas. Anda ngeri sekali, penzina pakai wangi-wangian hati-hati kondisikan nah kalau laki-laki bebas pakai wangi-wangian nggak masalah ini perempuan kenapa ini kita sebutkan karena kaitannya masalah hijab tadi itu jadi ketika Rasulullah SAW menikah dengan Zainab bintu Jahshin di pagi harinya eh, di pagi hari pernikahannya turunlah ayat hijab saat itu pula langsung anak bin Malik dihijabi nggak boleh melihat Zainab bintu Jahshin kenapa bukan mahramnya Faham ya? Nah, kita lihat sini. Waktu kana umru Anas, waktu itu usianya Anas berapa? Lama qadima Rasulullah SAW alaihi Madinah asyra. Ketika awal datang ke Madinah usianya masih 10 tahun waktu itu. Tapi kenapa ketika turunnya hijab kau tutupin? Karena sudah dewasa setelahnya. padahal ala annahu kana qad istakmala khamsa asyrata sanah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Usia Nah barakallahu fiik 6 Anas bin Malik eh 10 tahun ditambah 5 berapa? usianya sudah sempurna 15 tahun. 15 tahun biasanya sudah dewasa. Ditutup, dihijabi. Eh? Nah, kalau laki-laki yang bukan mahramnya ajnabi kasih kecil, nggak masalah. Tapi kalau sudah mumayyiz, sudah mumayyiz, mulailah dihijabi. Jangan dibiarkan apa? Belajar bareng. Paham ya? Banat banin belajar bareng. Paham ya? Yang ngajar akhwat, bahaya. Paham ya? Sejak awal, sejak dini dipisahkan yang laki-laki, laki-laki, pengajarnya pun juga laki-laki. Paham ya? Yang banat, yang perempuan, yang ngajar juga perempuan. Sejak kecil sudah dipisahkan. Agar apa? Tidak terjadi apa? Agar tidak terjadi apa? Agar tidak terjadi fitnah. Paham ya? Agar tidak terjadi kontradiksi antara laki-laki dan perempuan tadi itu. Paham ya? Nah, sejak kecil sudah dikondisikan. Kita lihat lagi. Jadi usianya Anas bin Malik waktu itu berapa usianya? 15 tahun sehingga diperintahkan untuk menghijabi. Nah, karena 15 tahun biasanya identiknya seringnya itu sudah dewasa. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kita lihat lagi. Allah alam. Waqad kana waliyahullahu subhanahu wa ta'ala dunan nas. Masyaallah, Keutamaannya luar biasa ini. Zainab bintu Jahsyin memiliki keutamaan tersendiri. Saat itu yang menjadi wali siapa? Allah Ta'ala langsung. Masya Allah. Waktu itu yang menjadi wali adalah Allah Subhanahu wa taala bukan manusia. Kalau yang kalau yang lainnya kan manusia semua walinya. Orang nikah walinya bapaknya, walinya dari keluarganya. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala jadi wali. Masya Allah. Kalau Taala Allah Taala mengatakan, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawatnakaha." Ketika sudah selesai masa iddahnya, ketika Zaid sudah selesai masa iddahnya, nah maksudnya menceraikan siapa tadi? Zainab bin Jashin, kemudian kami menikahkan Zainab bin Jashin dengan Rasulullah SAW. Siapa yang menikahkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Makanya sempat apa? Bangga. Zainab bin Jashin bangga ketika di hadapan para istri Rasulullah yang lainnya. Kenapa? Karena yang lainnya yang menikahkan manusia, walinya. Tapi Zainab bin Jashin siapa walinya? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kita lihat. Warawal Bukhari fi sahihi bi sanadin dan Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad sulasi. 6. Sanad sulasi itu berarti masing-masing tiga perawi ya, tiga enam haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, masing-masing tabaqah oh tiga biasanya. 6. Atau dengan sanad yang paling nah barakallahu fi kuat dan tinggi, sanadnya Ali. Anna kanat tafkhar ala nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul, perhatikan ini, Zawwajakunna ahalikunna wa zawwadani Allah fis Masya Allah ini. Perhatikan ini. Dulu sempat Zainab bintu Jashin itu bangga. Tafkhar bangga di hadapan para wanita atau para istri Rasulullah SAW seraya mengatakan apa kalian yang menikahkan keluarga kalian kalau aku nah, kalau aku yang menikahkan Allah Taala nah barakallahu fiqh yang di langit paham ya nah ini ya, jadi antum sudah dapat mendapat faedah sini dari istri-istri Rasulullah SAW semuanya walinya keluarganya. Kecuali siapa? Zainab bintu Jashin. Walinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Masya Allah kita lihat lagi. Wa kanat awwal azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatan. Kemudian dia ada faedah di sini. Eh, di antara istri, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Dashin adalah yang pertama kali meninggal dunia. Setelah siapa ini berarti? Setelah Khadijah bintu Khuwailid karena ketika zaman Khadijah bintu Khuwailid Rasulullah enggak menikah dengan perempuan lain. Setelah Khadijah bintu Khuwailid meninggal barulah Rasulullah menikah dengan Saudah, kemudian dengan Aisyah dan Hafsah, kemudian juga dengan Ummu Salamah, kemudian dengan siapa tadi? Nah, Zainab bintu Dashin. Nah, dari kalangan istri-istri tersebut yang paling pertama kali meninggal adalah siapa? Zainab bintu Jashin. Naam. Qala al-Waqidi, tuwfiyat sana 20 wa shalla 'alaiha Umar Khattab radhiyallahu anhu. Waqidi mengatakan Al-Waqidi sini bukan orang Indonesia ya, orang Arab. Paham ya? Al-Waqidi. Naam. Berkata Al-Waqidi Zainab bintu Jashin Nah, meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah. Dan yang menyolatkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu Ewa, itu istri yang berapa tadi? Yang keenam. Yang ketujuh sekarang. Summa tazawwaja Juwayniyah bintal Harith ibn Abi Dirar al-Mustalikiyah. Kemudian Rasulullah menikah dengan Zuhairinya putrinya Harith bin Abi Dirar al-Mustalikiyah. al mustalak Nam al-Mustalikiyah Al-Mustalikiyah, Al-Mustalikiyah, yaitu dikenal dengan perang apa? Bani Mustalik awal mulanya. Paham ya? Kita lihat. Wa dzalika annahu lamma ghaza qaumaha fi sanad sittin bil ma' alladhi yuqalu lahu al-Muraisi. Perhatikan ini. Yang mana hal tersebut terjadi ketika ketika Rasulullah memerangi kaumnya pada tahun berapa? 6 Hijriah, perhatikan. Ketika Rasulullah menikah, eh, Rasulullah apa, memerangi kaumnya, ya kaum Bani Mustalik pada tahun 6 Hijriah di suatu apa tempat mata air dikenal dengan mata air Muraisi. Mata air apa namanya? Muraisi. Nah, perhatikan itu ya. Mata air Muraisi. enam Waqa'at fi sahmi Sabit bin Qais bin Syammas. Waktu itu, nah barakallahu fi, enam Zuwairiyah ini eh, ketika dibagi-bagikan, Zuwairiyah ini ternyata apa? Pas pas apa? pas pada jatahnya atau bagiannya Sabit bin Qais bin Samas, Juwairiyah ini. Paham ya? Nah, jadi ketika dibagi-bagikan, nah ternyata apa Juwair ini Juwairiyah ini pas bagiannya siapa? Sabit bin Qais bin Syammas. Fakatabah. Kemudian ada kesepakatan nah barakallahu fikum budak di situ. Akhirnya bagaimana yang terjadi? Yang terjadi Fajat Rasulullah wasallam tasta'inuhu fi kitabatiha. Kemudian langsung datangi Rasulullah siapa Juwairiyah tadi datangi Rasulullah SAW minta tolong minta bantuan mengenai apa mengenai perjanjian tadi itu ya nah barakallahu fiik perjanjian nah eh, Juwairiyah yang pas mendapatkan apa pas dapat eh, barakallahu fiik nah pas jatahnya Sabit bin Qais tadi itu akhirnya pas fastaraha Rasulullah membelinya wa atakah dan Rasulullah merdekakannya wa tazawajah kemudian Rasulullah menikahinya Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar al-Mustaliqiyah. Naam, ini. Faham ya? Ya, Rasulullah langsung membelinya dibeli, dimerdekakan, langsung beliau nikahi. Naam. Qila innaha tuwfiyat sanah khamsin, ada yang mengatakan meninggalnya pada tahun 50 Hijriah. Wa qala al-Waqidi, berkata Waqidi, Naam sanah khamsin ada yang mengatakan pada tahun 56 Hijriah. Berikutnya yang kedelapan, istri yang kedelapan. Summa tazawwaja Safiyyah binta Huyai bin Akhtab al-Israiliyah al-Haruniyah an-Nadriyah. Perhatikan ini. Sudah ke-8 ini ya, dihafalkan semuanya, diurutkan. Antum catat enggak masalah. Karena istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah barakallahu fik tentunya kita perlu untuk mengetahuinya. Naam. Kita lihat sini. Summa tazawwaja, kemudian setelah menikah dengan siapa? Sofinya bintu Huyai. Menikah dengan siapa? Sofinya bintu Huyai bin Akhtab al-Israiliyah al-Haruniyah. Paham ya? An-Nadriyah, Sumal khaybariyah Kenapa Khaybariyah? Karena ini termasuk salah satu apa? Eh, ghanimah perang Khaybar. Paham ya? Nah, kita lihat Wadalika annahu sallallahu istafaha min maghanim Khaybar. Yang demikian itu karena waktu itu, perhatikan ya, Rasulullah memilih Safiyah binti Huyai dari apa? Harta rampasan perang pada perang Khaybar. Ada di situ Safiyah binti Huyai. Paham ya? Nah, waqad kanat fi awail sanah sab'in. Waktu itu di awal-awal tahun 7 Hijriah. Fa'ataqaha kemudian Rasulullah memilih tadi Safiyah bin Huyai, akhirnya Rasulullah apa? Aqtaqaha, memerdekakannya. Faja'ala dalik sodakohah. Rasulullah menjadikan memerdekakan tadi itu sebagai maharnya. Maharnya apa berarti? Memerdekakan awalnya budak dimerdekakan. Nah, memerdekakannya maharnya gitu loh. Faham maksudnya? Karena nggak boleh nikah tanpa mahar nggak boleh. Nikah harus ada mahar. Baik dibayar kontan ataupun kredit nggak masalah. Paham ya? Nah, yang melihat yang jelas harus ada maharnya. Nah, ini maharnya apa di sini? Merdekakan tadi itu, merdekakan termasuk al-i'tiq termasuk nah e, maharnya di sini. Masya Allah. Siapa tadi? Sofiyah bintangnya Huyai. Nah, salah satu harta yang didapatkan pada perang Khaybar. Falamma halat fi asna'it tariq bana biha. Kemudian setelah selesai, nah barakallahu fi pernikahannya, Nah, di pertengahan perjalanan banabiha, ini membangun kekeluargaan dengannya. Wa hajabaha dan menghijabinya. Fa'alimu annaha min um- ummahatil mu'minin. Setelah Sofiyah fituhunya dihijabi, langsung para sahabat tahu kalau dia ummul mu'minin. Amlun, termasuk ummahatul mu'minin. Wa qala Waqidi, berkata Waqidi, tuwfiyat tanah khamsin meninggal pada tahun 50 Hijriah. Wa qala ghairuh dan juga yang lainnya berkata sanah sittin wa sanah sinah dia mengatakan meninggal pada tahun 36 Hijriah wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Naam. Ikhwan fi din azza nazakumullah sebenarnya masih tinggal dikit lagi tapi enggak masalah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas sudah kita ambil berapa ini ya totalnya? Kita sudah mengambil 8. Paham ya? istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasannya secara globalnya dan gambaran secara globalnya sudah kita nah barakallahu fiik menyebutkan delapan istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, Khadijah bintu Khuwailid. Kedua, Saudah bintu Zam'ah. Ketiga, Aisyah bintu Abi Bakrin. Keempat, Hafsah bintu Umar. Kelima siapa? Ummu Salamah, Hindun bin Abi siapa? Umayyah tadi ya. Naam. Kemudian yang keenam siapa tadi? Yang keenam siapa tadi yang keenam? Zainab bintu Jahshin. Paham ya? Zainab bintu Jahshin. Kemudian yang ketujuh tadi siapa yang ketujuh? Yang ketujuh siapa tadi? Juwairiyah bintu bintul Harith bin Abi Dirar al-Mustaliqiyah. Kemudian yang kedelapan siapa yang kedelapan tadi? Safiyah bintu Huyai. Nah, bin Akhtab al-Israiliyah al-Haruniyah. Nah, wallah alam suwab. Walhamdulillah.